Wal makola al hadiyah wal isrun. Ute makalah kang kambing siji lan rong puluh iku dawuh kala Muhammad bin Abdullahi rahimahullah. Dawe syakia iblisu bil khamsati asya. Syakia celaka sapa iblisu iblis bil khamsati asya. Kan nglakoni lima pira-pira perkara. Siji lam yukir rabbil gambi. Orang gelem ngakoni sapa iblis di dalam kelawan dosa atau kelawan salah. Elam ya tarif tegese orang ngaku sapa iblis bihi dan di ala nafsihi ngatasi awak dhewe iblis. Walam yantam lan ora gedun sapa iblis elam yahsan tegese ra susah sapa iblis ala dampi itu sani iblis. Walam yalum lan ora maidu sapa iblis, sing kata lama yalu mulauman nafsu awak dhewe iblis ala yang ing atase nglakoni tadi. Walam azam tur yora ya tahu niat, ora tahu duwe rencana sapa iblis ala tobat ing atase tobat. Wa konata lan putus asa sapa iblis lafat konata mimba bidoro bawa taiba sing lafat tapi doro bawa taiba iso konata iso konita oleh putus asa min rahmatillah sang rahmat taala. Wa sayyidalan bejo sapa Adamu Nabi Adam alaihi salam bi khamsati asya'a lan lima pira-pira perkara. Siji akor ngakoni akor ngakoni sapa Adam, akor ngakoni sapa Adam tidak lan dosa. Wa qala lan ucap sapa Adam, Dungo sopo Adam, dedawan sopo Adam, dalam na anfusana. Robbana do pengiran kita dalam nangani ngoyo kita anfusana ing awak dhewe kita. Wa illam taghfir lamun ora nyepuro panjenengan nama maring kita wa tarham lan ora melasi panjenengan nak kita aku nanda. Tektene ana sapa kita minal khosirin setengah saking wong sing tuna kabeh sing keton kabeh. Wa ana Aisyah talan sang Aisyah radhiyallahu anha qala innal abda idza atarafa bi dambi. Innal abda saat temne kawula idza ta idza atarafa nalikane ngaku sapa abdi dambi iklan dosane abdi. Sumata ba mongkon li tobat sapa abdi. Taba mengkono bati sapa Allah Allah alih ing si aku. Rawahu Syekh. Nomor loro wana jima alihi lan getun sopo Nabi Adam alihi ala dzambi. Ayi dzambi tegese getun yang dosa. jadi yo ngakoni dosa yo getun tau nglakoni dosa. Wa Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ya nabi man akhta akhatiatan." Manda sabani wong akto asala sapa man khotiatan lan siji kesalahan. Au atna ba uta dosa sapa man dampan ing siji dosa sumana dima mongkon li gedon sapa wong. Fawa mongko tawi nadem gedon iku iku kafaratuhu minangka dadi kafare wong. Fawa mirwan hati sapa al-Bihaqi Imam Bihaqi. Nomor telu wala manafsahu. Lan maidu sapa Adam nafsahu ing awak dhewe Adam maitu atau menyalahkan ala fi'li kal khotoi yang atasnya ngelakoni ikulah kesalahan ala fi'li kal khotoi yang atasnya ngelakoni ikulah kesalahan wa asroalan aki-aki sapa adam wa asru'alan aki-aki sapa adam fitobat yang dalam tobat oleh aki-aki asbab iha kelawan ngelakoni pira-pira sebab itu walam yaknit atau walam yaknat samyo saged fa'ila fa'alu wa tasing ngabarno fa'ala yaf'ilu lan ora putus asa sapa Nabi Adam min rahmatillah saking rahmat Allah taala. Wal maqala asaniyat wal isrun aniku an syakik al balhi saking syakik al balhi rahimahullah. Wa wa ta syakik al balhi ustadu khatim al Asam ku gurune khatim al Asam. Kila didawono wong ini. Karena ono posabeh taubat iya apa sebabe tobaté sakik al-Bakhi iku annahu satemene sakik al-Bakhi. Iku karena ono sapa sakik min abna il afnia setengah sangking anak-anak wong suku. Khoraja metu sapa sakik di tijaroti karena dagangan ila arti Turki maring bumi Turki. Fatakhola mengkomanding sapa sakik betan ing omah lil aslami kedhi pro berholo. Faro'a mengkau ningali sopo sake khodiman yang pembantu li asnami ke dibro-bro berholo fi ing dalam bed. Dia masuk satu rumah persembahan, omai gereja atau omai berholo-berholo ini. Kot halako kang teman-teman harus nyukur sopo khodim, nyukur yang ing sirai khodim, wali khiyatahu dan jenggoti khodim. Fakola mengkau ngucap sopo sake kun sakit bil khodim maring khodim Ngucapi inna lakasoni an hayyan aliman khodiran Innalaka saat temne kedue siro sonian duwe pangeran kang gawe pencipta hayan tur sugeng Aliman tur alim Bersoko tiron tur sing kuoso Fakut mongko nyembah siro Hueng Allah sing sonek sing hayun Wala takbut ana nyembah siro Hadil asnama ingilah bro-bro berhoro Allah tikang Lata duru kang ora manfaati apa asnam waratan faulan Lata duru kang ora maduroti Kang ora songe ke madurot apa asnam waratan faulan Ora songe ke manfaat apa asnam Fakola mengkon jawab sopo abdul, sopo khotim, pembantu teng gereja. Ingkana lamun ono wa alamru perkara iku kama kau tidak perkara takul kang ucap siro. Fawa mengkoti al hayyul qadir, fawa mengkoti pangeran sing wa arani al hayyul qadir, iku qadirun dat sing kuasa ala ayar zuko. Ing tong rezekeni sapa al hayyul qadir ka ing sira dibaladika ing negara sira. Falima krana apa Malta. Falima mongko krono apa tahammal tananggung siro. Falima mongko krono apa tahammal tananggung siro al masyaqqata ing repot-repot ila temu tumeka maring kok kene ditijarati krono dagang. Fantaba mongko dadi sadar sapa syakikun saki. Wa akhodalan tumadang sapa saki fi tariqi suci ing dalam tariqah zuhud ing dalam dalan zuhud. di lan didawono pengene karena ana sabab usuh di sebab zuhdi te sakit. iku anak saat temannya sakit, yoro ya aku ningali sapa sakit mamlukan eng budak mamluk itu riyen riyen budak. Yang aku kang santai sopo mamluk dolanan sopo mamluk bisa maniku dan eng dalam zaman pacekul. Wakana anak-anak sapa anasu umume manusa mahzuni na iku suci susano kabeh anaknya anane paceklik. Jadi ana budak sing ketika zaman paceklik tetap ceria, tetap happy, tetap nyaman. Wa kana nasu mahsuni nabi umumnya manusia saat itu susah. Faqala mau ngucap sapa sakikun sakik ma hadzal nasat alladzi fika. Mau te opo iku hadzal nasatu ta ikilah keceriaan alati kang fika kang dalam sira. Ama tarono torani ngali sira ma ing perkara fika ing dalem ma. Rupane annasu minal hajat. Ma ing perkara fika ing utem lemah annasu te manusa minal hajat bisa ing pategon. Wong susah kafir ya santai. Fakola mau ngucap sobat dari mamluk mengkono mengkono budak. Wama aliyah min dalik. Wama aliyah lan orang melarat yang atas yang singsun min dalik mengkono mengkono kafir. Kau wali maulaya lan iku tetep kedue bu. Wali maulaya lan iku tetep kedue bos insun. Korea di perkampungan kholisoton kang murni. Yadkhulu kang manjing utawa yadkhulu kang manjing sapa maulaya lahu korona are iki min hasang min hadil korya atau maing perkoro. Nahta juga butuh kita Nahnu ya kita ilahi marimah Fanta bamu kedati eling sopo sakit kon sakit Wako lalang ucap sopo sakit Ingkana Lamun ono iku lima ya ketui pengucapan ingsun oh, Ingkana lamun ono iku lima lagu Wako lalang ucap sopo sakit Ingkana lamun ono iku lima lagu Maring Tuane atau bendaharane ikilah Bendahara nopo Bendoro Bendorone hadal mamluk koryatun te desa wa maulahu te bendarane hadal hadal mamluk iku makhlukon makhluk fakirun kang fakir Suma innahu mongko nuti sak temne hadal mamluk oleh seorang sapa hadal mamluk iku tamu. iku dadi kepikiran sapa hadal mamluk rezeki karena rezeki hadal mamluk fakir famu kok halikoyo ko kaya patut apa ayah tamain susah sapa al muslimu wong muslim di rizki ya maring ini muslim toh wa maulahu utawi gendarane muslim iku konyon iku suka iku konyon iku suka ya kalau terang lagi ya mulai wal makolah nopo al hajjah wal isrun uh, jadi diterangkan iki iblis niku celaka karena lima hal satu dia tidak ngakui dosa dia boten merasa rugi merasa nopo betul nopo dalam bahasa Indonesia ini nopo menyesal dia tidak menyalahkan dirinya jika tidak punya rencana tobat Terus dia putus asa di rahmat Allah. Oh. Ya masyur ya, karena dosanya iblis itu dosa berdasar logika tandingan. Terus orang-orang wong nandingi logikane pangeran dosa iblis. mana sampai nek iso goblok kae beda di logika oh, tandingan. Itu sih di logika tandingan. Nah, cara pangeran kan semau gue, mereka pangeran ya faluma ya sa. Jadi, terus kayak sujud yang ada. Terus jadi iblis logikanya pangeran itu salah materinya Adam itu dari tanah, berarti Adamnya lebih rendah. Materinya dia dari apa? Api itu lebih tinggi. Berarti bukan sekedar masalah tidak sujudnya, dia punya logika yang menandingi apa yang digendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bahaya kalau dalam ilmu hakikat aduk maksiat timbang menandingi logika ini Ya tentu Allah tidak bisa dikatakan logika. Jadi misalnya Allah mutus sesuatu. Itu jenis syariat. Nak kira nglakoni itu jenis fasek no. Nak orang nglakoni itu jenis fasek ijek ringan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa itu tidak penting, meskipun kamu melakukan itu, itu kafir. Levelin balik. Kalau dalam akidah sedal jamaah itu, murtakibul haram, pelaku haram itu hanya fasek no? Pelaku haram itu hanya fasek Tapi kalau mukhilul haram al mujma'ala itu hukumnya kafir. Karena bikin logika tandingan. Lalu wong sing khusuk-khusuk itu sing lebih bahaya. Lalu toro neng daftar wali itu wong khusuk lebih bahaya timbang wong beling. Wong beling kok mau fasek, wong khusuk sering gaya logika tandingan. Berarti ini di versi ini napa gada, gada versi dia. Jadi wong khusuk kok mak makmum wong fasek usah mesti keberatan. Wes makmum fasek usah sok super kok mabuk sok super kok fasek, modal sholat ngimami sak munaki kok nopo fasek. Dia bikin logika tandingan itu tidak baik dalam dunia wali, tidak baik dalam dunia ubudi, ada baik. Padahal jelas-jelas Nabi ngendikan solu khulfa mangkola la ilaha illallah. Ya sudah kalau Nabi mengesahkan, yes ya kita melok-melok darah ini apa? Sunnah dan allah ya sering mangkel ke imam karena selera imam ini buatan kode ke tapi mangkel-mangkel sidik. Gue sing khusyuk, namun gue emang tuh. Emang samu pangeran nopo sholat berkoro khusyuk, ngomong di tombolnya karena fadole pangeran. Ya ambek sira khusyuk lo yang ngaruh ngarep pangeran no tegasan itu. Hanya lebih imam sering mantul. Tapi ya tetap ulang mau jadi imam. Maksudnya yo ora gelem ora dadi. ini ngilingan nak sholat makmum fasik itu sah. Kau tentang Indonesia ini gue umum terpaling soleh jadi imam, paling ah, paling ahli fikih jadi imam, paling benar, jadi imam, termasuk paling ambisi jadi imam macam-macam. <laughs> Itu semacam-macam lah, itu dunia zaman akhir. Atau sing dibenum ya jadi apa? Iya. Tapi gue ini kan iman itu sah asal memenuhi syarat rukun, rakutu soleh teman-teman. Ibu dono wong alim sudah jadi makmum. Jadi eh, orang alim di Indonesia ini pun benar wonten standar ideal. Ini Jawi Rasulullah ya umul koma aqra'uhum li kita fa in kanu fi sawa fa afqahuhum. Jadi Nabi dalam menghentikan standar ideal dia nak iso sing jadi imam sing paling ahli baca Quran, sing ahli fak itu standar ideal itu juga banyak di mana mana pondok-pondok itu imami kiainya karena tentu kiainya itu ilmunya terbaik, fakirnya terbaik. Tapi banyak juga orang alim yang jadi makmum supaya imam yang terbaik itu tidak jadi standar secara masif. Kalau itu jadi standar secara masif itu kan terus repot. Saling imami maghrib teng ini Ah, sapa yang paling fasih? Dites sih. Sing sih juga boleh fasih. Sing muwete boleh. fasih. Karena dites menah dites fikih iki. Kiblat ngendi? Gak roh. Tapi dulu kok. Ya jadi wong akeh mulan berarti fakir jeblok. Masih tok alim. Aku roh. Tahu tak tes nih yang marah juga kiblat. Mulai teh, Ini jam jam jam kiblat. Dia pinternya berkot GPS mau kiblat. Jadi fakir lu unggul. Terus tesnya waroi. Kira nggak bisa ngobrol apa? Tak muni proposal aku. Wah ya kan yo ya repot. Mosok apa imam ya kira-kira ngetes tajwid, oke, paroi. Terus seleksi terakhir wa imamu komen wa hum lahu dia harus orang paling dapat simpati orang banyak. Imamnya kaum yang publik tuh itu, Jadi didas makmumnya. Eh, yang paling seneng sopo, paling eh, yang paling agak sopo. Orang khusyuk, tapi yang khusyuk mantel no. Gue sengak biasanya nak ngomong ketemu uang gue ya sengak. Kondi, kau guri. Eh, soal khusyuk kadang mantel. Akhirnya kan repot. Repot orang misalnya itu tes, termasuk syarat imam, atau pengen yang standar ideal nih wa imamu kaumin wa hum lahu rodun imamnya kaum yang publik yang makmum itu ri. Nah itu kalau dipraktekkan tentu terjadi kegaduhan sosial karena kadang mustuwa problemnya di kiroah. Biasanya imam-imam desa itu anak orang problemnya yang kiroah. Nah, sing nom ini yang ngeliti. Sing gak jadi goblok. Wes semua nanti ndi semua. Ono wong khusuk piye? orang seneng Dia ini seneng bayangno pangeran versi ini. Ya repot. Ya misalnya mlebu swarga bayangane mergo ngamal. Nah, ini tahajud terus, sedekah terus itu mari mlebu Oh, itu kan bahaya cara ilmu akidah. Mlebu swarga ya fadhole pangeran. Nah, khusuk khusuk wae ora usah bayangno ngamalem setuku. Bang Fasem ini tahu fikir beneran, ah, suaraku fadulnya pangeran, fase kalah. Tapi kurang ajar, pangeran. Biasanya itu ngono, jarang ngomong khusuk ngalim jarang. Repot nih, serah khusuk orang ngalim, malah repot nih. Ini semua pangeran gaya manusia udah sembuh. Jadi itu terus misalnya diseleksi, kan repot. Sehingga Rasulullah gawe panduan umum ya selalu khutbah mangkola la ilaha illallah. Saya sholat kadang-kadang ismak mumwong sing nglafalno la ilaha Nah saya termasuk orang yang mempertahankan itu sehingga banyak kiai alim yang senang jadi makmum wiling-wilingan bahwa tidak seketat itu syarat syarat jadi imam tidak seketat. Kau nanti mau makmum macam-macam. Mulai kalau sing kecewa, sing mantel, sing gerem macam-macam. Tapi kalau Dulu aku be pengiran gusti, sholat kulon dengan tompo itu jadi asing ya, didelok ibu kulo. Jadi serap penting imam sopor terus, lo wes sanggup dewi lah. Jadi cara ini numpak bis tapi sanggup atas. lebih si e macet ya opo ya tetap bisa terus no perjalanan. Sing repot kan sanggup tiket duit empat. Lagi jenis makmum mono. Jadi tiket temu duit empat terus seranggu duit. Sekali bisa e bobrok ya, kayak terus no perjalanan. Kue yang mono sekali imam merasa kemelok. Rasa. Nerian ngono makmum wali seorang hakim makmum wali wali. Ini makmum sholat Jumat mau orang pulau. Sewan teh makmum. Jadi orang fakir gak sah Jumatan orang patang pulau. Aku wong alim habib. Buatku pada karo wong sewu sah. Jadi akhirnya orang pulau ditambah sewu. Berarti pada karo Jumatan itu saya itu orang pulau. Kejadian buatku itu sewu. Jadi oleh anu Jumatan kurang orang pulau tambah buat sitok. Tapi kapasitasnya Tak pulau anda ada itu, tak hitung ku satu seorang pulau lagi. Saya jadi gue ngesano jumatan, gue kena teh jumatan pulau jadi pedalaman. Pribadi mereka, jadi ngebis mereka adalah zaman tahun pinten. Eh bapak mau wafat mau di atas 2005, kalau mau posisi tengah ruang. Bisa aku mesti meskipun ngerti nak lu iku oleh oleh aku jamak, tapi cek kepikiran jumatan. Lalu jumatan makmu orang pulau. Tapi iya ada sama ane gak ngergani imam. Cari mami krungu pulau ya ada kan jauh tersinggung ngono kok mau rong pulau. kalau ngaku kau ligus, tak anggap buat gugus minimal orang pulau, rong pulau atau orang pulau. Tapi ngaruh selesai gua, Keduburan gak terus habib kau wes ngaku orang pulau. Nak sak gue ya loro lah. Jadi nak orang pulau lagi jadi rong ligur di Jawa. Kita yang nonton gitu. Pulau niku, taman niku sampai santai sarang kali. Sasaran ini ngawas mahali betul. Kalau terus, kalau saya imut betul. Karena ngajinya mahali, mahali itu kita setelah wahab biasanya setelah mungkin satu wahab terus mahali. Itu dia ada, Karena dia ikhtiar. Memang kalau di fikih syafi'i kalau jumatan dilakukan di bawah 20 itu wajib di bulu, Kalau betul ya ada, kalau iya ada wasilnya rata rono Tidak kapasitas atau orang alim betul, Moral imam ini saat Mau coba fatihah kok orang kelahiran, saking awam Jadi sakit kan. Terus mobil, uang kami, terus uang kan. udah siro, uang yang ketoron awang awam, terus gua sakit kan. Sampai pulau dan pulau Kula rawong wong apiane cara kon ngetes tak lulusno. Wong nek pangeran mergo saking. mau maca Fatihah iku kau kelahiran saking. Aku wis bayangno gak mungkin ada pangeran mentolo. Apa mentolo gak ngesahno. Kayak kowe ini lagi ngaji terus tulis suara kuwangilan terus kita pun nanti buta kau orang mripat. Kowe ngaji terus min terus mripat nganti budak Awur mripat terus kowe tok maksa paham tetep ra paham. Wah itu kalau jadi guru mesti tombol-tombol sakit. Terus desa ini ketara desa agama. Jadi nak wudhu mau kali mas. Orang mau gonteran, mau kali sih. Jadi kira-kira setengah kilo, lima ratus meter. Itu wudhunya ini kali. Kalau rono itu akeh sing wudhu. Ono sing sarongan itu kan Jadi kalau diselip, tidak mungkin pangeran gak ngesah Paling serang ngesarong lama fakir, nak pangeran. Kata gak mungkin rasanya. Kalau aku raya ada. Sehingga gue pikir dapur, gue serap roy. Kamu lo yang orang fatwa mau cerita aku raya. Kalau raya ada berdasar empati, ya loh. Berdasar empati. Ya orang fakir berdasar empati. Tapi sehingga fakir gue lama rasa tanggung jawab. Kalau anak ketemu pangeran tanggung jawab. Ya wes akhirnya. Nah suatu saat saya baca kitab di kitab Tafsirun Nas juga banyak orang alim yang ada kaul yang mengatakan Jumatan itu tidak bersyarat 40 karena Imam Ahmad bin Hambal kalau ditanya berapa jumlah orang Jumatan seorang itu bilang berdasar dawai Nabi begini-begini jumlahnya harus sekian Fakoh di bawah Bahutuban Sajidan Imam Ahmad itu marah besar marah besar dia maki-maki sama yang tanya awas kalau kamu ulangi lagi mendalil hadis tentang jumlahnya orang Jumatan aku melipatan pulau mau ngegani Imam Syafi'i tapi ya, nanti kue muni ono hadis itu ya, tak mati-mati. Karena dalam ilmu hadis itu sensitif, meskipun itu kebenaran. Kalau nggak ada hadisnya, ya bilang nggak ada hadisnya, meskipun itu kebenaran. Misalnya kebenaran berdasar kias, itu kan ya kebenaran. Tapi kira usah muni kolam Rasulullah, karena itu sensitif. Meskipun itu kebenaran. Akhirnya oh, ulama kalau Imam Malik berpikir jamaatun dari kata jum'ah, dari kata jampun. Jampun itu kelompok. Ya, mana nih? kelompok. Terus dari kata jampun itu ada kata turunannya jum'ah, jama'ah. Sehingga suka dalam jama'ah itu aneh. Jama'ah itu kan kelompok, wong luruh. Makmum mbak imam jadi so Jamaah. Padahal aku jam itu tiga. Kalau nuruti sidik-sidik jamaah tiga. Karena dalam nama Arab luruh itu tasnia. Nah telur itu jamaah. Tapi nak gue sholat jamaah Loro apa kudu telu? Tapi loro itu orang pantas nih Jumat dari Imam Ahmad. Mereka Jum'ah itu dari kata pun orang songkok kata jamaah. Sehingga Imam Ahmad milih Wolas, Imam Malik kila milih wolu. Pokoknya wes kecelok kelompok, wes kecelok kelompok dari kata apa? jam Nah Imam Syafi'i itu kebetulan milih patang pulau. Cara gue demo sepantas sama patang pulau. Rame-rame itu jel-jel itu nak wong wolu kan lucu. Kaya ora di pengaruh. batang nah, kula kan macam. Kemudian sak jamaah itu cina naso ikut libat terus di mau malaikat, ah mlebu swarga Ini kelompok ekstrim. Kalau nggak kamu masukkan swarga repot. Nah, sehingga Imam Ahmad itu marah besar kalau tentang jumlahnya Jumatan berdasar hadis. Karena beliau tahu gurunya milih 40 itu berdasar kias. Terus alasan kedua Imam Syafi'i itu unik. Karena orang 40 itu pasti ada walinya. Itu malah alasan aneh mana. Karena saya itu orang satu star mesti ada wali. Jembatan baik kue orang satu star mesti ada. Nah sementara sing diikuti Habib tadi, orang pulau no sidak harus jelas ada wali nih belajar dene. Wah sah aku. Dan kan ini, aku anggap itu sewu berarti sewu jadi ini penting kalau akan terus kulon saat ini beberapa kali dimintai fatwa Nah terus ketiga kita ini memang mengalami satu kesalahan besar. Saja ini kitab Syafi'i, saya lagi kitab Syafi'i itu tidak se ekstrim sih juga nong khusyuk khusyuk mau. Nah, sering misalnya ngeyak khusyuk orang rata-rata rapati so ngaji, menang khusyuk. Kok mesti istighfar, darah ini mesti. Nah istighfar kayak dosa. Dene ora iso nompor, saya pangeran, nah istighfar ku gak wajib. Gak iso nampa lu gak iso. Wis ku wis kunane kusuk ya nek goblok. protes. Justru kayak protes nambah kita goblok. Nanti kok kon pinter malah protes. Jadi Imam Ali, Sayyidina Ali, itu nanti ketemu khusus <laughs> untuk promosi tok. Harus kan harus mesti dipangan. Orang wani mangan, diumumno. Sopo sing kecerdokan, sopo sing kelangan kurma sitok. Kok dawuhe Nabi wong sing nemu temuan begitu diumumno, tapi iki kurma mau sitok. saya saiki nemu dhuwit 2000 ning dalan orang wani nganggo. Perlu kena tuh orang rokok Ya saya ini logikanya gampang. Saya tebu sak truk ceblok sitok, tebu itu kayak wong gunung gitu, ceblok nih bantu. Kira-kira gue eling tebule sitok gue sing duwe balen itu. Lah nak balen itu tak kirang bensin mau ini, sisi. ini tebu ceblok sitok atau jagung. Ceblok. Ya. Maka dalam fakir diterangkan jika yang jatuh itu sesuatu sing normal itu arodo anu sohibu. Umumnya sing dua itu mesti wes arodo arodo itu gak peduli, gak peduli. Maka bagi multajir yang menemukan boleh makan. Meskipun tetap saja karena itu tidak miliknya, andekan meskipun itu kemungkinan kecil, andekan yang punya datang wajib siap mengganti. Jika cerita mau warok itu gak gelem ketemu yang saya dina itu maki-maki. Inna minal waro ila sukhton. Sebagian waro itu mari gedine Mereka Mergo tak anut ngengel-ngengel hukum. Coba misalnya contoh gampang ya, contohnya kue kue ini orang bodoh fase jelas, terus baru fase. Dulu dia saat mulai dari bodoh fase jelas, fase swasta, dia coba fase negeri. Misalnya Mustafa itu bawa korek, bawa korek pas nih mesti, pas mulai, mulai lali. Mungkin perokok rawani nganggo korek itu. Kemungkinannya dulu, dia nyewaro, imam nganggo korek uang. Nomor lurus sudah. Mustafa itu medit, nak tiga pamit biasanya tersinggung. Nah, saiki kemungkinan warok itu ya kecil, kecilnya mau warok itu ya rokok, nyatanya rokok. Mau ada rokok kan itu ya setan. Buat tenan bola ya rara, ya kemkora. Masa aku yang jadi beluk ya rara. Kan khilaf ulama neng rokok kan ekstrim, sisi tak darani boleh, sisi tak darani. ini. Sing darani haram ketemu wong sing rokok iku ora tau menang kan. Pun masyhur. Rokok itu haram kok kok rokok. Lah yang ngerti nak haram ngene tak obong kan. Memusnahkan barang haram. Dari memusnahkan barang. Lah nak haram terus mbok simpen berarti nyimpen barang haram. Justru haram itu tak musnahno. Ya obong lho jadi Maka hakikat saya ini mengurangi barang haram. Tiap rokok kan berarti terkurangi rokok satu, berarti satu rokok satu pengurangan. Jadi sekarang no wasem. Perkara ini, coba misalnya rokok itu sepuluh. Kalau nggak dirokok berarti barang haram tetap sepuluh. Kalau kayak dirokok, berarti hakikat rokok mengurangi barang haram. Entah sih, wasem. Perkara ini Lu keluar no dewi raja re. Saya juga gak pernah ada orang terkait jelimet gue. Lalu anu pengajian tentang kajian karena kayak wong alim, sitok rokok, sitok orang. Termasuk yang rokok ini bukan nafek, bukan bukan nafek beneran itu. Waduh wong alim itu ya gejol-gejol kan, rokok kok. Haram kok rokok. <laughs> Jadi sing alim-alim kok. Lah iya tak kurang, malah narata rokok utuh. Masuk akal. Mau cerita guyon tapi Mau lanjut mana debat orang alim rugi, serangan mana Kesolat kok langsung ora dan aku ya wiridan dan ngono. Eling eh, pengiran pada dengar temu ketemu. Aku ning ndi dengan pengiran Malah nak tengok-tengok ini mau ikut toh Kuyuran ning ndi eling pangeran seksiku tok ndi? Malah loro. Barno, aku ngalim Barno. Cuman cuman isin ya. Serah usah debat wong alim, cuma nih Cuma ya orang-orang ojo del teman-teman kadang ya orang fasik masalahnya kadang. Jadi apa ilmu itu apa perdebatan perdebatan ilmu itu repot. Karena tadi orang alim itu orang paling dekat Allah berdasar sifat dua-duanya Allah. Mesti sifat dua itu Allah itu ghafirul dzambi. Orang-orang alim yang sadar Allah itu yang menyiksa kalau ada dosa. Nak wong khusyuk itu nyifati Allah hanya satu. Sehingga memang nggak bagus untuk konteks ibadah itu tidak bagus. Karena wong khusyuk misalnya dia itu, aku nara wiridan kok dibenci pangeran, aku nara tahajud kok dibenci pangeran, aku nara istighfar kok ora disepuro pangeran. Itu wong khusyuk. Sehingga ada pembatasan. Ya meskipun wong khusyuk sing orang alim ya. Ada pembatasan. kalau ngalim alim Dia ini nafas istighfar, Ya istighfar wae. Gusti kula nyuwun sepura jenengan, wong jenengan itu dat sing Ketika ada istighfar juga berharap di disepura pengiran. ini, Allah nyepura itu berdasar masih ya, orang berdasar fi'lul abdi. Saya lagi, Allah nyepura itu berdasar masih ya, orang berdasar fi'lul abdi. Saya sama tak bedai. Ketika Umar masuk Islam, apa tahu dungo ihdina suratan mustaqim ya? Mungkin ini cek kafir. Terus ketika Allah ngasih hidayah rumah berdasar dia dungo aku berdasar maksiat Allah. Masih Masyiatullah, ya karena misalnya untuk hidayat berdasar dungo si Umar, dungo si ihdinas suratul mustaqim, cek kafir pokok dungo. Paham ya kalau masuk Orang alim adalah orang yang tahu bahwa fi'lullah itu la taal lalu dan Enggak bisa fi'lullah itu didikte satu alasan Allah ya fa'alu. sehingga orang alim kok ono wong duka terus ya rapati cocok. khawatirin Nah jadi keyakinan di dua itu syaratnya dosa. Ya, terus Cina kok dua ya ada gak tuh dosa. Jadi orang alim itu orang yang punya kekhawatiran tauhid itu rusak. Makanya tetap doa meskipun boleh boleh orang alim mesti wali. Masyur Imam Syafi'i dawuh, anggap orang alim mesti wali, nak wali ra mesti alim. Karena dia paling konsisten di Allah. Ya rotok berat. Ini kalau kula nonton niku ya srawani dongakno wong elek tapi ya serawan itu jelas. Karena orang alim itu orang yang tahu fi'il uang layak tak ta'allamu fi'il. Tapi mau takoi, cuma penting tahu aja jawabnya penting. Istighfar penting tahu aja penting. Jadi ketika orang istighfar merasa aku disuruh pangeran syaratnya aku is, oh nggak mau mesti. Tahu kok, soalnya pura pura tampung istighfar. Misalnya orang uang nakal, ketemu asu ngelak terus tiga ibu bedi sepuro tuh, sepuro ibu istighfar pengen kayak ibu asu. Malah orang uang disuruh pangeran malah kasusnya e unik. Apa sih? terus karuan iso, sebule gak sido. Mau asido kan udah jadi Jadi orang alim tuh orang yang melihat Allah itu dengan sifat dua-duanya maksudnya ya nyepuro ya nyekso ya manfaati ya matur roti ya nrimo ya nolak sehingga ketika ada orang istighfar kok yakin diterima kok ngalim ya ngamuk Lu rai iso pangeran kok dipaksa nampa nah pangeran kesana ya ditampa nah orang ya di itu konsisten cara nifati Allah itu konsisten dan aku ngerang ngalim mak subjektif nah istighfar mesti ditampa pengiran, aku ora tau istighfar oh para tuh. Wis Makanya Abu Yazid Al Bustami dalam cerita yang dikeluarkan banyak ulama, termasuk di Dawono Habib Zain yang diikuti murid-muridnya, tentunya kitab-kitab murid-muridnya beliau. Itu ketika Abu Yazid istighfar terus ibadah terus, karena dia seorang wali besar tanya, ya Allah lalu yang setingkat saya itu siapa? Oh, sing makom kados kula sih, sing <laughs> jawabe itu kira-kira ngene. Gue jawab pikir rata kok, gue rawali kok takok caranya, kok takok. Gue nanti jawab pikir, gue ini ya, rawa nabi, rawali kok takok wali, gue nanti lah gue cangkeman. Jawab aku jadi, yo yo kancamu sing turu pinggirmu. Abu sih kok tanya, niku tilam pulau sholat. Ke sholat aku dan aku kan abe aku tinggal. kan. ke aku nurun rahmat iku mergo gue sergap ibadah istighfar. Nak kancam miskin turun ngerti aku apian. Dia nerang nak turun lagi tetap aku apian. Kalau aku menci tinggal turun, ya, Mereka dia Ternyata sing turu mah komik pengiran ya ya apian. Aku istighfar yang untuk rahmat, orang yang untuk rahmat, soalnya pengiran apian. Aku senang gitu ya. Amina Maghrib dia tuh merasa aman dari Eko maksudnya dia ini happy, be aku happy. Orang yang gue ribet ya. Ya, tapi aku Yazid ditiru kurang oleh, kemudian cara berpikir yo ya orang walimu mergo kakek ibadah terus iku terus aku ya ben. Lah aku makomku sing iku paham kira usah niru. Jadi kemana yang makomku rivalnya Abu Yazid lah kemana? Lah aku ya salam sing kabeh mbok tiru Abu Yazid. aku berat. Akhirnya tapi aku jadi sebagai orang alim alama ngakui itu mungkin. Karena Allah itu punya sisi layata Allah bila dan Allah itu tidak perlu alat. Kalau Allah ingin ya sudah ingin saja. Mulanya ketika Rasulullah membenci wahsi karena qatilu Hamzah, malah Allah ngekei hidayah wahsi. Ya, Mereka oleh salah kamilal amri se'un aw yadruka alihim aw Muhammad senajan tau kekasihku nak wilayah nyiksa pura wilayahku aku reso diinter Akhirnya Rasulullah sujud sewenang Mengkaji Nabi kekasih pangeran ketika Allah dengan dua sifat ini Nabi senang mawon. Ibarokannya peristiwa itu akhirnya harapan Islamnya orang yang sedang kafir itu tinggi. Kalau ono wong nak ngrasakno pirawe? Pirawe. Ini betul. Anak Abu Jahal diterima Islam Khalid bin Walid Islam Abu Sufyan Ya umpama kowe nggih karangan kitab terus ini syarat wong untuk hidayah kudu tahajud. Syaratnya untuk hidayat kudu istighfar. Pemenan aku jadi ahli wiridan. Syaratnya mau coba yang saya mau Oh mau coba ya tahu kok. mau karwan kafir kok untuk itu untuk no Istighfar karwan kafir. Tapi nak gue mendingan ya hidayat itu wilayah pangeran. Allah bisa saja memberi hidayat orang yang sedang kafir. Wong kafir itu masih aturan di sini ini kita tingginya tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti semua uang mati kaum ini dalam layalan ya Allah kaumku sing kafir kafir tuh kasih hidayah artinya apa Nabi memungkinkan wong kafir sing ora tau istighfar mendapat hidayah paham ya padahal orang kafir mesti ora tau donga jaluk hidayah ya ben ben jadi bedane wong alim mbek wong khusus, ya, ya orang khusyuk itu kalau milih sifatnya Allah itu satu. Jadi orang khusyuk-khusyuk ini biasa duka terus ya oke. Oh mesti, aku resiko ku akeh cukup sering duka. Kemarin untuk ijazah-ijazah ya? <laughs> Wah, itu kenapa kira Pokok aku cukup motor fisik, hijab, sampai teratur. <laughs> rata Padahal kakek kote banyak rano senyantet. Mana <laughs> aneh Zaman kira motor tuh selamat kan selamat wae, tapi jauh sering motor fisik. sama kan selamat tuh kok. Sering motor fisik. Padahal kue ra kena santet, mergo sing nyantet lah saya itu Isra mandi, mergo ya tahu tau tirakat. Jadi penyantet dan yang disantet itu sama-sama gak mandi. Dan si tukang nyantet ya dan wae anak. Gak mandi, aku yakin wis Seng mandi. Sing santri ya wis dan dan berarti gak jadi. cuma seng nyantet itu ya padha wae. Di sewu jenenge tirakate para dukun santet itu mangan lirang. Mangan lirang kosok geni. Saya kan podo, cukup udah ya, ya. Konsultasi jalur transfer wah itu seramah. mandi. ya kiai podo wae gelem pidato nang ndol dhuwit podo ramadi, podo ramadi ini ketemu. Lan belum bicara tuh mau tolak santai. Sak kan berkata si agen terus podo ramadi ini. Ben apa ya kaluma ya syakya. Itu syarat mau mawidat dan semua Misalnya mau kue ramandi kono yo ya orang. mandi. Ya tak balik nih maling. Ya, jadi wong ibu jangan wong alim. Kau alim paling jujur nih sifatnya apa. Lalu apa nak ngedikan watil kalam tal nadri dua linas wa ma yakiluha illal alim. Aku gawe contoh, sini sofaham paham wong alim-alim itu kan orang alim itu paling paling jujur nih. contoh ya. tuh ya kadang saya enak ide. Tapi dia ini dua satu sifat paling jujur. Ini aku kok nyifati Allah itu loro-loro ya nyifati abdoru an-nafi al ghafir ya al muntakim Allah ya iso nyepuro iso nyiksa nah kowe kan gak cara kowe wong khusuk kan mesti milah kaya kowe misalnya imam torekoh istighfar terus kaya kaya sing disepuro iku ya kelompok tok liyane ora pati disepuro kecuali ke mursyid sing alim ya jujur misalnya ora kan ya sepi ya no sepi kaya kowe tukaran di ya bojo mesti pikiranmu nak kira Terus oh, bojoku tak jak kulon ra gelem dilaknati malaikat nanti esuk ngene. Yo gak mikir iso wae dilaknati pangeran iku kuwe. Wong bedino gelem ra pisan kok gegere ra karuan. Pangeran laknati kuwe. Wong karuan bedino gelem kok bedino ngejak iku kowe bedino ngejak kan mesti nafsu kan. Sahabatan gede kok bojo mayu koyo elek. Pangeran maklumi. Ning dikon dijak wong elek ku ora seneng. Dong. Awas kowe ora dipaham ora paham. Wis sampe pangeran maklumi, dikon wong elek ku ora enak. Bojomu ku ayu kowe elek. Bedina selayani gelem. Barang ra gelem kowe laknat bal malaika. Kata tujuh itu dijak sing lanang ra gelem dilanati malaikat nganti esuk. Lu iso wae dilanati pangeran ku, ya, mergo pangeran maklum. Ukuran wong ayu tahu gelem wis luar. Jadi iki kon gelem terus gak muntah-muntah sak. Rumang samu kawulane pangeran bedo, apa ya kamu? Allah ya pengirannya cawe itu itu. isowe Allah maklumi, napa? Bener dong, jangan Kalau nikah cahaya ora penak. <laughs> Enak lah terus dolan jalan. Jadi maksudnya kan di Nabi itu dalam kondisi normal, kondisi sing wajar itu ngono. Tapi nang gue terus over kan mesti pengiran. Langsung bulmu tak, gak seneng wong sing Tapi mulane kowe ojo tukang laknat wong berdasar Wah iso, pangeran tetap dua sifat al-ghafur, al-muntakim, abdurruh, an-nafiru. Oh, itu harus kita tetapkan. Lani walillahil asmaul husna Fad'uhu ya, Hampir kafir termasuk asmaul husna ya Kita harus ngaku Meskipun kita tidak siap Ya kadang rasa siap Misalnya gue kurung kafir, Aku neng kue nyekso Neng musom tak sepuro Kue siap tau orang Misalnya kurung kafir. Tapi nak ke wong butuh sami enam, kekuatan. Apa dan musongi ya kaulannya Allah berat untuk rahmatnya Allah. Kue ya kaulannya Allah berat untuk azabnya pangeran. Rai satu jadi pangeran. Dan baik pulau tok pasti. Nabi pulau semua itu musongi. Lo pangeran sih bapak intervensi. Ora iso. Ya iku wong alim. Jadi ya wong alim blang pakai sing sepihak. Iku kudu di PHK ora oleh dadi wong alim. Wong alim berapa? Sepihak. Nah, terus cerita berikutnya tentang sakit kalbal. Jika terus kulo kulo di guru bangun bapak kulo yang bangun atau susah seneng. Karena susah itu keangkuhan. Ada orang sufi-sufi susah itu keangkuhan. Ya, jadi misalnya ini contohnya gampang. Saya itu misalnya rumah Rukin istaka yoma, Terus hati i kejuburan di silai. Tidak hanya menusukkan kan makomemo untuk silian. Tak sila yoma, Yang kau nih gue apa ngombe ya iso, pemangan iso gratis. Terus neng ke aku ketok ke Ketok brutu kan menyinggung saya wis disilai gak bayar brutu. Sehingga banyak orang jadi wali itu berdasar berwatak kayak anak kecil. Sakit al itu jadi wali itu wali atfal. Jadi wali kan waya anjab, waya sadat, waya atfal. Masuk wali itu ada waya atfal. Kan terus nenggolnya mana on wali sini wali itu atfal. Atfal itu jama'i tiflun. Tiflun itu anak anak Sakit al balhi jadi wali itu mau itibar itibar itu ngambil pelajaran. Dia ini masuk kampung sing uang ujek kemiskinan. Mergo ana ana jadak ana apa pacak. Wong susah. Dia ketemu satu budak, orang terima santri ya budak, terima budak. Budak itu ceria. Dia happy saja hidup di kampung itu, di negara itu. Terus tanya, orang-orang susah kafe perkara pajak, kayak kok happy. Terus dia jawab, Aku duwe bos, duwe tuan sing di satu perkampungan khusus nek kono iku ana bustan, ana dasatin, ana ono, Ana apa ta dalam mriki niku? Kebun. Sing aku anggere nesu ya terus mangan ning kono ae. Akhirnya satu pun nangis lagi. Aku di pangeran sing serba mencukupi. Kok neng dunia susah perkara Iku duwe duwe tuan sing makhluk wae iso ceria karena terjamin kecukupannya. Aku di tuan sing bersifat al-ghaniyul mutlak. Iku Allah Subhanahu kok susah lu agak meragani pengen. Ya, di sini ini dibutuhkan sifat ya kok caci dolanan kok emangan yo ya mana terus dolanan kok ayatus ya terus gak mikir. Ya kudune wali-wali ning bumi Allah ya ngono mikir rezeki. Wali kok gue gaji tetap. wali kok daftar PPR, daftar penyuluh. ini gue ya apa jadi wali? Wali kok gue gaji Tetap. Ambil tambah Maksudnya ya oleh jadi orang muslim biasa, tapi harus daftar. Kalau orang sekretaris saya tak tolak awal. Sekat sah. Jadi orang butuh diisi gitu. Lah kok kula niku arepe ya kadang susah. Kula di murid sampean ya susah. Pulang ya ini ya ono ora alim-alim. Enak ini kaulane pangeran. Pangeran pura kowe ngekeki ganjaran kowe ora berdasar faham, berdasar faktor. Jadi rafaham lah, nak fadil pangeran turun, di ya sedih itu ngomong paham. Sekali aku melihat ini, orang untuk ganjaran mau ngaji rafaham. Berarti aku dikte pangeran, gusti jenengan ojo gaji santri semua rafaham. Ya pangeran tetap ya faluma. Dan kalau suwun ke sama nanti para pengiran tetapkan Allah sebagai dan sing bersifat bebas. Allah tetap ya falu ya. Soal gue jaluk ya jaluk wae berdasar fatwa Allah subhanahu wa taala. Mana kita ahli lesu nabi, fa'iyu adib fa bi fa fa'bi fa bi mahdil fadli wa adib fa bi mahdil adli ketika Allah memberi pahala kita itu mergo fadole Allah ketika Allah nyekso kita itu berdasar keadilan kenapa berdasar keadilan memang dari awal kita tidak berhak mendapat sesuatu itu adil justru adilnya Allah itu harusnya mendak kita ini tidak berhak masuk suatu atas nama adilnya Allah Oke kok isom suarga ya berdasar apa saja saya kira tak bedai terutama sing mangannya akeh kok mungkin mangannya <laughs> akhir tahu rapi ping pintu. Yang <laughs> donya sudah banyak bikin kegah. <laughs> Saya ingin ini misalnya. Gak umumnya UMR ya, UMR yang bantu dulu, UMR yang bantu dulu sih. Bro, satu juta? satu juta empat ratus. Saya kira hitung eh, ya. Itu namanya bro. Tentu Terus gaji satu juta orang atas ya nyewa rumah, nyewa rumah, kos-kosan paling ada di sak Yang standar SSS oh, gitu. Ya itu nek ben kira apa dalil pengira. Gua sak tiga ratus tiga ratus tiga ratus terus mangan misalnya kos sekali makan sekolah dulu sekali makan berarti tidak kira ya, sak ulang sak ulang kan mau kos-kosan berapa tiga ratus mangan sak ulang umumnya wong semua tengah lah, semua asik. lima ratus. Satu juta lima ratus. Terus kue, lah terus PNS itu sedina kerjanya dia. Jam walu sampai itu. umum umumnya umum. Nah contohnya kantor biasanya udah mau cokoran, udah ngerumpi. Delapan jam. Delapan jam. Sing kerja delapan jam, sampai pemerintah bantu, berapa? satu jam atau itu beragam misalnya kadang-kadang turun nenggone istana di bupati nenggone kantor kabupaten orang lain nganggu mobil dinas ya orang ini. saiki kowe iku dadi kawulane pangeran, mau kon lima menit waktu. Iku lima menit kali Dua lima menit. Kowe ora disiksa kok nih. Maksudnya ini. Nah jual ibadah itu pantas orang bu Jadi misalnya pangeran orang bu suwargo, gusti keluar mau sholat orang bu suwargo, ngamal sama nih orang cukup butuh suwargo. Entah. Jadi justru berdasar adilnya pangeran suwargo itu pantas sih kue yang ngamal wong pulau tahun sujud yang wong pulau. Tapi kalau untuk pantas untuk warga, wong sering mau selama menit kok jatuh. Iku gue bayar UMR Jadi sholat temi gue tuku mangan nemplok ora cukup. Sementara ada sekedung sangan yang bumi. Ono segoro kudus dosan cek uang itu lu sih masih ada. Mulai masjid sering teko mergo undangan lu sering tetep. Jadi normal ya, normal ya pangeran. gue kurang butuh suatu. Perkara ini apa? Nak nganggu adil adilan suatu ora iso mbok tuku ambek amal ora nggak Nganggu adil nganggu adil adilan. Tapi nak fadil ya pangeran ora mempertimbangkan itu ya sawai ya. Tapi mau mau pangeran nggak gua adil ya, aja, aja. alasan untuk suatu bis, aku takut. Alasan mau untuk suatu, Mereka sholat mau selama menit ya. Eh. Terus ngono jadi pangeran gini, Lah taruh sini kue sholat itu apa aku untung aku tetap pangeran. Kue sholat ras sholat itu tetap pangeran. Nah bupati kan gak utang jasa gak pemilih. Pangeran apa jadi pangeran mereka mau pilih kan orang. Itu kan ngamal kau apa jadi pangeran. lah untung kok apa ngaku nah, pangeran. Rasa mau pilih pangeran. Nah pangeran nggak ngono gitu. <laughs> Entah. Kok mana nak pengiran ngene Fer? Swarga gue ganteng ngelek ra iso. Ra iso, khusus sama apa? Ganteng, mau ngelek ra iso. Ora sing untune karek loro ra iso. Elek-elek ya apa? Swarga. Lah terus ada pengiran, tapi nak menuntut suarco ada tiga kan ganteng Gusti. Lah kowe wani biayai. Notor raimu iku. Nek akeh misalnya. Kau iso bayar, gak iso kan? Jadi misalnya operasi plastik, rai boleh di ganteng tak kira. Entah sepuluh juta, entah keluar. Entah satu juta. Lagu yang dunia zakat mau kira. Gak iso. Mulanya nak esne itu ngono wong alim luar biasa kan wong alim dirumus ya umpama wong mlebu swarga iku saking apikane pangeran. Nak ora mlebu swarga iku pangeran saking adil. Maksudnya kan, normale wong pancen gak mlebu swarga. Oh, coba kas nabi nama tapi kasih pangeran itu. Nabi kok coba elok-elok no. Nabi karban wong pilihane pangeran mau pikir. Kue lo kue, maksudnya. Nang mati itu orang sesuatu. Aku yang setuju, orang sesuatu. Kok orang cukup apa? Kuotanya itu cara poin itu orang cukup. Orang cukup. Eh jajal kan di suatu alasan apa? Jajal sama Mustafa kan sulan. Alasan apa jajal di suatu? Cek alasan apa? Orang iso. Orang iso. Pokoknya itu suatu iso. Ya setuju nak nganggur berdasar ngamal. mau buat hitung dia merah cukup lagi. Kos-kosan nyileh wae regane sakmono iki bumine pangeran to mbok kape. Ya ngomong harus perapatan buat nggo ke Laut buat gue atuh. jek dulu kok utuh-utuh. Ayo kurang apa nih kelakuan yang dulu kurang. Ayo. Wah, kelakuan lu suwe. Ayo coba lu, kuwi. senang seneng main men kelon ae. Pagi kuwete mau. cepat saya itu pada wali-wali, mau wali itu di bojo boy. Saya lanang bukan. Itu tahu kuatnya jima itu puluhan tahun. Sing tak kuat, sing tak wali. Kesing wedok wali, sing lanang wali. Lagi cerita tentang Isya Kulon bodoh-bodoh nih. Warung sing lanang roh nak bojone ganteng langsung opo faktor. Sumpah terus sholat syukur. Sampai itu orang bojone ganteng sholat syukur. Nanti bertahun-tahun. Kowe tarang ngarep yakin lah Lagi rukun kelon, nah rukun tukaran nah, elek terus. Pas rukun yo lali pangeran terus kelon, pas tukaran yo lali pangeran. Besar bakat wali. itu. Sampai ususnya cocokan, dek aku mbek kowe rabi wis pirang tahun terus pro out. Tapi rong tau hubungan inti. Kok sing sitok kok ngerti nek bojone ganteng, kan iku kok salat syukur syukur ning kamar sing lanang iku. Nanti iso, terus kono nanti tahu. Kowe iso nggak kowe. nggak iso aku ngaku murid tem yakin. Wes aku tak pensiun jadi guru. oh nasi wis ngono. Terus sekarang juga aku tak pensiun jadi guru. Ayo ngaku gak apa aku mesti rangan dulu lagi Wah, lo Said Ali Zainal Abidin iku salat sewu rakaat ora koyo kowe iku ora. kalau nanti diceritani bapak, bapak digawe Mbah badullah. Salate Said Ali Zainal Abidin satu ora koyo kowe terus kepen niru satu 10 menit bar iku ora iku apa-apaan. Kan ana wong niru salate Umar rong traweh rong puluh rakaat, tapi Umar nanti nisul itu kan seperang ndek salat traweh gini. kene. Piro? Piro sih kena salat traweh jurang kene? 30 menit. Umar itu mulai isak sampai di sulat, kira-kira di patang jam lah. Normalnya terawih itu, lainnya darah ini tarawih, tarawih jam etarwi eh, sa isti, Kau tiap patang rokaat, saking suwe ini udah istirahat. Kue rapi istirahat, <laughs> malam menit tuntas. Jadi cara Sayyidina Umar perso pengumuman terawih kan dari Imam niru Sayyidina. Cara Umar cek sugeng niru nanti. orang persis blas. Mulane muka-muka Sayyidina Umar ora perso yakin cara Selama ini kampanye kita akan niru. Iya, cara Sayyidina Umar perso itu muni Gak persis. Tapi Kami kayak protes, ya Umar, delok jumlahnya. Dengan pinten terakhir orang keluar rokaan, lagi sami. Mbok jangan mengabaikan sisi miripnya. Kalau soal persis dari awal kita tahu jenengan sahabat dibina kanjeng nanti. Kalau tidak mau dibina mungkin memang enggak enggak. Tapi nak sekedar jumlahnya. Maksudnya di samping kami kiblat. Salam yang ngalor banyak kesalahan. Jadi jelas ya, terus para wali ini kok orang sing jujur cara nyifati Allah Subhanahu wa taala. cari ahli sudah jahat berarti nak mlebu swarga mergo fadhole Nak mlebu neraka mergo pangeran nganggo sifat adil. Adil itu maknane barang sing seimbang. Ya tak barane adil ya. Muadalah bahasane adil itu maknane barang sing seimbang. Saya ini kira-kira ini, apartemen itu regani piro? semua mewah paling mewah di Hollywood. Semua orang dari ini, wah ini semua. Wis itu babonnya loh, lho ngawur. Cara apartemen termewah terus yang ini wong paling ayu gelem mek kowe. Iku kira-kira regane piro? Ra miliaran. Iku kena gak mbok tuku mek kelakuan sing dirmo ngene. Lho coba. Suwargo wis super mewah widadarine wayu. Terus ditegur seneng ya kowe pengira. Padahal mesti kan gak soal akal. Wes ngono kowe dioperasi ganteng Gantengno kowe tak wis biaya aja. Mulane jare jare kanca kula ora kurang ajar kanca kula. Jenengan ngertos wis kenapa Nabi dan ganteng. Kenapa? Mereka Nabi mesti nunggu suaraku. Jadi ngerupain raka kan. Tapi nak ngomong wong lu kan ora pati adi swarga. Mulane mek di digerelek. Mlebu swarga iku ya ngubah ya, ya, untuk repot. Jadi cara kanca kowe kenapa nabi-nabi kok mergo mesti mlebu swarga. Jadi swarga iku seneng cocok kan maksudnya swarga mewah terus ketemu nabi ya, wajahnya wis jadi cara swarga itu kangen. Lek kowe kan swarga ora kangen. Wah, nggak melete ndak kita bisa. Tapi mau berkowo usah ngubah tapi misalnya fair-fairan, adil gak surga yang semewa itu dibayar wong lainnya, elek, kere, prestasinya pas-pasan. Adil gak? Gak adil. Justru adilnya adalah kamu gak melebu suara Itu adil. Ayo, berdasar keadilan, kayak layak gak manggon apartemen mewah, dihuni wong ayu, tanpa bayar atau bayar tapi nggak duit aja. Mungkin gak? Kamu itu. Makanya cara ahli sunnah, jika kamu tidak masuk suarga, itu adilnya pengirahan. Mesti Allah pakai sifat adilnya. Di mana mana sing dituku kadu kudu imbang sampai alat pembelian. Nah, kalau itu iya, surga itu tidak akan cukup dengan uang kita, dengan amal kita. Pantas gak misalnya Alphard buat tuku gak sekolah juta, kan gak pantas. Itu harus Alphard sembunyi wong wayu gelap. Mesti ngelarang gelem itu kan bisa. Mulane adile pangeran dadi nek kowe ora berhak mlebu Cuma alhamdulillah pangeran lah sifat adil tok di sifat fadl. Fadl lu tukang ngekei, ora perhitungan, tukang ngekei serapan teh fadl lah dikei. Dia milih di sifat fadl sifat adil. Pasalnya gue pilih lah tetap pangeran di sifat adil. Kontak oleh memilih tetap pangeran di sifat adil. Ah, minus kata padil apa fadil? Fadil padil. Ah, jawab. Fadil sudah, masih aku pilih lah. Kata mau di sifat ya fadil. Amin ah, nanti. Ya, aku wong alim. Jadi wong, mulanya akidah di sunnah dianggap akidah wong sing yang tadi ila rubadil ilm ila ila muntahal ilm jadi orang no akidah sebaik akita al sunnah aja mereka luar biasa nah mutazilah kan enggak wong di suarga mereka ngamal ya saya kira apa cukup amal kita butuh ke suarga lagi misalnya ke soleh mulai cilik nanti mati itu soleh mau bolong puluh tahun Iku gue manggil suarga setahun ya cukup Kau itu mergawe cilik nganti tua, gue manggil Hilton rong minggu ya kok. Paham ya? Lah iki pengamal mau bolong bolong tahun gue tunggu suatu sing selawase. Lawas. Serat cukup. Cukup dong. Orang cukup. Wah, malah kan ora pantes di dibangno amal itu gak pantes, pantesnya namun imbangannya fadlnya Allah Subhanahu wa Mulanya faham ini dianggap faham terbaik. Nanti jangan faham ahli sunnah apa? Jadi fair ya, faham fayu yusibna fabi mahdil fadli wa adib fabi mahdil Nanti kalau suwon jenang ini dia sing seneng Seneng dilatih, sepuk sepuklah dilatih seneng Anggap baik kue isen be Allah manggon yang bumi ini merengut Ya manggon yang bumi ini Lu nabi lo nak lawan roba gampang Nabi lo nabi tenang Kumpul tak nabi tenang Nah lawan roba gampang kita nar walau fisik kita rokok. Hmm. Kesan rokok itu lawan. Sementara kita dunia sering sudah. Lama rokok merokok kowe sering sudah. Merokok sering sudah kau nih sifatnya Allah memberi tanpa mikir sing berhak atau tidak. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak sementing nak omongan sing apik. Nak ora iso walau ditongkoti wajib, sementing kene bumi iku ketok ceria. Mekong ketok ceria itu ya mau lah misalnya Rukin tak silai omah. Wis tak keimangan, tak silewan. Aku niliki pas ketok ceria, seneng kan yo seneng, ketok matur nu. Wis ra mbayar merengut. Ritem merengut tambah elek. Jadi mulane aku seneng, mulane santai-santai teng mriki ku ngaji ra paham lah kenalan tukar-tukaran HP terus semua, terus seneng kemudian ya, orang gerem ada kalau lagi terus nangis mau majinya tombok pengiran tau orang nangis ah serangan rasa ngono wes as pokoknya dunia wes Bibi ku perintah pengiran di difatidal di rahmati fa bidzalika falyafrahu. Awal jauh wa khairum mimma yasma. Jadi senang itu perintah pengiran. Ya mau cara wong gak etis istilahnya omah gratis, mangan gratis, pas majikan milih, pas kowe ketok mer, mermut itu sangat tidak etis. Lah saiki bangun kowe ditingali Allah setiap saat. Mengremeng, suka kurang suka, tujuan kurang ayu. Syarat saya rapi, gue wedok orang ayu, aneh-aneh. Agar wedok ya sah, gue aneh-aneh. Lalu syukur gusti, kalau neka, berkau neka sah. Kenapa kok sah? yang berkau sing kalau neka wedok. Terus kerap usah tapi kalau di selera Gusti. Lah anak misalnya sebujum tak takut itu di selera, mau gelem wong lanang. Cukuman dalil-dalil wong wedok dijak ra gelem dilaknati. Kalau wong ngelek, ya susah ya, Susahnya anakmu. Orang-orang popo ngerti-ngerti elek. Ya mesti elek. Ayo sing lanang elek, sing wedok ayu anake elek. Mergo berdasar tingkat sahabatnya sing kumpul. Kan sing itu ora pati sahabat, Sing semangat akhirnya. <laughs> Ayo pasangan elek, ayo akeh anak itu jauh. Elek. Nah, elek elek karuan. <laughs> Sing semangat dhewe tetep padha elek. <laughs> Anakmu lahir dia udah gosok, kok apa ya ibu itu gitu, apa kok nyorot. Kita nak rapi aja ayo, ya. ya, ayo mari kau nanya. Ya coba ada ya, dalil ngono. Ada kan kiai siji dalil wong wedok cara film dilaknat wong. Iku delok konteke wong. Iku berlebihan gak wajar gak. Nah saiki enak dijamin undang-undang. Nak ra gelem ge maksa malah pemerkosaan saiki malah. Jadi bang ngerti laporo berarti cara kula hakim mesti sing wedok ayu sing lanang ya. Yo nganti maksa mergo kepingine banget. Sing wedok merongos kan gak ngarah maksa. Dadi nek kasus ngono. Rasa dipupuhi mesti sing wedok. Nah, rohin hakim ngene. Berhubung sing wedok ayu sing lanang Wah ini ndak pemerkosaan ini normal. Sebab itu pengaduan ini ditolak. ditolak. Tapi nak sing wedok elek kok sing lanang mungso iku tutup hukum. Iku wong ra normal. Ambek wong elek gana sing ngene punya kok. Dadi cara kula hakime. Cara kula hakime wae wajib di penjara. Ambek wong elek wae. Gana sapa meneh. Tapi nak sing wedok wae lanang elek kok ngono harus dimaklumi. Pengaduan di Ya setuju kan sih. Setiap hukum. Ya jelas ya, jadi ini cara kula cerita yang luar biasa. Nama Sakik al balhi ikut jadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan ati ora peduli negara sedang pajak kita juga gitu, apapun kondisi negara Indonesia, kondisi dunia, carut marut. Kita nih dunia butuh happy-happy saja, karena hidup kita bukan bergantung Amerika, stabilitas China, stabilitas dunia. Kita urip itu bergantung fadlnya Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak terbatas. Paham? Ya? Nah, gue ngono berarti lani pangeran semua. Mulane jadi sakit al Iki iki tuan makhluk wae ceria berdasar jaminan seorang makhluk. Masa aku raiso ceria berdasar jaminannya dan sing al-ghaniyul akbar. Iku dat sing semaha ka. Kita ngene kula suwun, nah, suwun urip nang dunya sing hebat. Yo susah ya, tak dari pas jamu bujo, sing juga susah. Mergo kenal nak mbok jamu guya guyu, tambah temen. aku kok gue guyu tambah tambah nemen, tambah semangat. Dan ya, aku ditagih utang wong pantas saya susah, <laughs> tambah tambah sih nanti semangat. Bariku ya wes terus. Mun terus nih. Ini ngaji kita wali, dua wali-wali, mata Matan. Masyur, soalnya sing raro sakit al sih, terkenal wali. Gurunya Khatim al-Asom itu ya wali. Jadi ini bab nggak bab cerita wali-wali. Iku ini bar ngaji nasuk libat udah jadi wali. Tapi kita orang perkembangan. Gurunya itu wali lah, tapi muridnya rajin jelas ya. Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang, karena banyak yang nggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Sebetulnya saya ini pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Setiap wali sing wis kapundhut, ini kan belum mesti ada penggantinya. Sebetulnya paling gampang saya ini saya ini. Zaman akhir kan jarang wong soleh, mestinya kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya ada nggak banyak, ada berat. Bisa kan waduh wali kok sabu kau terjelani ada yang wah berat. Musa Imam Ghazali, Syafiq Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesannya. Saya kan terima MUI, terus penyuluh agama, kan kompetitornya kan. Ono wali sing nak digang pidato ra disangoni gerbong kan enteng lah. Jadi kudunya jadi wali paling gampang saya sih, karena kompetitornya ada tidak banyak. Kalaupun ada kan soleh yo, ya bodoh pas-pasannya. Jadi, jadi gue sekali sendiri sidik kan langsung masuk. Tapi yo ya angkut zaman asli. Anahu kola alaikum bi khamsi fisolin alaikum ing atas sisir alaikum netepono sira kabeh bi khamsi fisolin Dan limo pira-pira napa jenenge perilaku ilzamu ha tegese netepono sira ha ing khamsa fisol fa malu ha mongko ngakoni sira yang ing ha ing apa khamsa fisol wa ada tarhibun nong ngamal wa tarhibun dan tarhib wae ya tarhibun yen ana ngamal tarhibun medekno ngamal maksudnya yen nong ngamal saleh metik ngamal amal sembuatan saleh Oh agama itu wajib unana rohokau warwaga. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita ya di hubungan dengan pangeran hubungan wedi karena kebaikan kita nggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu wa Kalau hubungannya kita dengan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, kadang kita merasa suwenan banget di dia. Suwenan pol banget. Mereka kanjeng Nabi iku dus syafaat, yaiku nabi sing ada syafaat. Tapi kadang kita itu isin banget hubungan dengan nabi. Mereka nabi sing dus syafaat, ternyata kita tanya sholawat sakar pdw jumlahnya enggak banyak. Kamane corong Jawa sungkan napa? Hubungan kita sampai pangeran yang ngono nak delok Allah itu zat yang Maha pemberi, Maha ngasih kita itu nyaman. Jika ya Allah nyaman, kan Allah wakil Tapi kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita nggak imbang dari kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud apa wa yata'unana rahubau warahaba. Jadi wong ape wong sing hubungane mek pangeran kadang yo seneng banget jenenge rahuban, kadang warahaba, kadang sungkan banget. Terus ulama kita loh at-tarhib ada sisi yang kita sumeting tak tokno seneng ini pangeran, ke Allah udah sing ya. Ada sisi di mana kita ini sungkan apa pangeran. Mana wali-wali kadang dungu terus, enggak pangeran apian. Ya. Kadang nanti suwi gak tau dungo, mergo Wong tiga ini masa iki, orang bisa memenuhi syukur kok jalur mana? Tiga ini masa iki, orang bisa memenuhi syukur kok jalur terus isin. Tapi gue itu yorai ya dua sen plus jalur. Jadi mak kamu separuh. Separuh iso jadi wali kan koyo manuk kok mau nganggo apa? Siwi sitok iku iso terbang. Lah kowe separuh, anggere saleh separuh. sen khusuk Amin target ke bukti terus ke pangeran nanti pangeran kemudian aku polisi buku deni kan kira-kira polisi sing Joko STNK ini maksudnya saya urusan tilang Wong mesti mau ada kula ada nabrak gara-gara nonton dia nara gawe STNK sebut polisi putar balik langsung nabrak. Ngono terlalu, padahal polisi yang menilang, toh kan yo gampang aja. Tiba-tiba tipu. Oh Padha koyo wong santri yo kadang kuwajib. Oleh peti kiai itu lumayan wedi pengirang. Santri jajan. Santri subuh-subuh. Kurung kaya ala sholat. Wih, pengiran itu sholat santai. Jajal kiri sing dalam. Ini kadang-kadang repot jangan itu, ya, Karena aku boleh bawa sirik kayak repot. Jajal uang lewat di pelaturan atau lewat di polisi. Mana jadi anak tuh. Ono polisi jogo nih rambu-rambu. sama wong melanggar. Tahu nggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu pak. Kenapa melanggar? Gak tahu bapak di situ. Ente <laughs> pak. Tahu nggak kalau ada rabu pelanggaran? Ya tahu pak. Kenapa melanggar? Gak tahu bapak di situ. Berarti di pelanggaran atau di polisi? Santri yang mau. Kau ngerti nak subuh, ngerti nak dosa. Ya ngerti. Kok tenang pak? Lah kok kau kok tenang ada repot. Wah kiai, polisi, terus atasan itu menakutkan. Nggak jajal kowe wedi teko terlambat kuwi wedi pangeran tau di atasan. Oh, di atasan. Ya gue sok uang di dihisab pangeran berdasar iki. Ya, anut pengaturan di polisi ku wedi aku. Di polisi Gusti. Ya sholat subuh jamaah wedi kiai ku wedi aku, wedi kiai. Rumah disiksa pangeran. Susu mungkin kita marah lagi, sebenarnya ngadepi pangeran. <laughs> Iki ilmu kelas tinggi. Tak marah lagi. saat sange sake Aja nih, yo ilmu kelas tinggi tapi tak mau Sampeyan mau itu Saya anak ramain HP, gue di merdu HP itu gak penting apa di bapak e? Tiga Sebenarnya pengiran tersinggung. Kue anak pelaturan di Solo, di polisi itu, subuh, di kiai, toko kantor awal, di pimpinan. Gak tahu gue tiap. Ngapunten Gusti. Mboten. <laughs> Terus pikiran tersinggung. Aku iki Sayyidul Akbar. Bos dari segala bos aku, raja dari segala aku. Mestinya sempat untuk mbok wedeni ku. Aku. Wah, entah ini jauh mati. Kita mari bocoran nih, kau pengiran dia. Ya, tamu ya. <laughs> Bocah ya, orang kalau Ya tawar ya. Tawar ya jawabannya ojo lali. Tulis ojo lali. Nang kok lali ya bahaya. Tapi kayak saya keling anak bakatnya disiksa adalah ya lali. Lho niku mau tentang Musnad Ahmad. Ana wong roh barang mungkar ya ora iso ekspresif, ora iso nolak muga wedi di kaya kowe ana wong iman wakal kae ping loro kan ya wedi ditabuki disaduki. Walhasil terus akhirnya jawabannya wong pinter. Kau jauh tuh kau wakif nasa. Kulo niku teng dunia niku sing tak arep jenengan. Kau jenengan wakian. tapi jenengan buat tempat apian. <laughs> Akhirnya pengiran Yesus sama masalah. ya tak warai jabe Kau jauh tuh kau wakif nasa. Apa? tuh kau. Mau hubungan pulau jenengan itu, jenengan nyaman. Podo-podo mengabaikan atau jenengan di manusia, oh, musuh ganas Gus. Sekali diabaikan ditilan tenang Cara teng pondok keluar jamaah Mbak Pak Yai gitu takzir tenang. Jadi mereka-mereka itu tidak sebaik jenengan. Lah sing kelabaikan itu jenengan. Jenengan ya ya serawo. Oh, Awarai gitu. Ya. Jadi sebenarnya gue ngadepi pertanyaan mau. Pelaturan be polisi medeni ini, Polisi. Pelaturan pondok be kiai medeni ini. Iya, iya. Zaman kiai ini tindak pelaturan harusnya kan tetap jalan. Tapi nak rano kiai ini jalan tuh. Oh santri kiai ini lunga, oh, sombong lagi. Kalau zaman sekolah atau madrasah, anggur Pak Yai tidak. Alhamdulillah. Apa mana pakai tuh orang diapalan. Oh sombong nih pol sih. Cuma tidak pengajian, saya repot kadang keterusan Pak Yai tipu ada kita sih alhamdulillah perkara Parah bocah-bocah. Bodoh-bodoh sing kuat kan tiap hari nambah apalan. Kadang rong apalan kudu Gue mau wancen itu kau problem tenan. Kok nanti ini kisah nyata. Bocah-bocah ora ndek apalan. Bareng kiai ini teko nang kelas. Wah, bocah pucat. <laughs> gak sama nih, pengen lalu ada tamu orang kampung. selama itu Assalamualaikum. Ya ini pernah pada pulau tak sih sekelas dia. sempurna Nah kalau tamu nih kelas itu seneng. Kemungkinan itu biasanya zaman itu mengundang takziah. <laughs> Wah aman loh. sempurna ini. Dia itu masalah itu sempurna mata nawa. Menurut saya itu jadi kiai. Yang mana bareng jadi kiai dek sok bejat. Mungkin orang sanggup ngono ruana. Lu rasa nono kiai terlalu ketat, orang tahu santri ruana. Biasa lah. Mau di konco, jadi goblok bisa sini mondok, saya ngomongnya ibu wetet. Kau ada kuota terus, tak umum nih santri mau. Aku aneh masa lalu tolong. Ya udah ini di saya jarang sama santri wajib sama wajib ini wajib itu itu sopo zaman mondok. Gue mau di sensitif. Mana mana. Mau mergo juga citrane pondok kan esensi pondok itu steril. Wah demi hadir nafsi itu pencitrane pondok itu. Oh, tahun butuh apa, nggak apa, gede. Dia ini di sini enam 6 tahun. Kulo mau diisin, cara kulo kiai ngono ora itu kudu ditobat nang wong. Yo ana kiai ngono iku golek kancane. Iku satu-satunya cara. Kiai terlalu boleh apa? jadi ya gulune si roh gobloke, tapi kadang wis kabundut. Sing mungkin kuwi jadi Jane luwih roh ya ya nih Kan roh setone mlunte guru nih kan guru nih rata-rata kan wis kabundut. Terus repote guru nak dijak ngelak-ngelak wong dene ra gelem. Nah kanca kan semangat. Nak guru biasanya ra gelem. Guru kan luwih legowo. Pas santri sing sok suci padahal dhisik no akalan luwih luwih son suci. Nah, konco kan gak iso. Iku boleh kan. Ya apa watak ijazah murid-murid. Nah, ana kiye mu tegas iku boleh di. Kancane terus sangoni kondola. Terus kowe pengurus rapat ngundang wong iki. Oh. Undang yang pondoknya tuntas kiai di sekirmu iku mbek aku kanca borot. Sewenang santri deh. Tahu ditut mergo gak iso apalan. ya ora ijazah dari santri-santri. mana, nah, nah ana kiaimu sok dinas iku rapat ngundang sama di luar. Mungkin cerita no Pak sejarah gitu Kesannya sih ngape Mungkin cerita no Pak sejarah kayak ibu lo. Kesannya kan tetap sopan. Kamu tutup tutupi Pak fair mau. Cuma sama ini satu doa Kevin untuk nyanyi ini rodo suhu, Ngomong balik nak kocor, mesti cerita masa lalu nih. Wah, akhirnya cerita. Radi niki, itu aslinya sing dikepingin ra iku. pas pacaran di aku kuwi kok. Wong nek kanca sing padha bulete. harus dicek bareng kamu hafadzah. Kalau nanti konco seide di kiai, wong lo ya ra iso iso. Bareng pas muhafadzah pinter guru wae kalah. Milkhari kan ono lafaz yang kembar misaluhu nahnu. Carane surat itu surat Yusuf. Surat Yusuf kan apa? Eh, seperti itu. Falamma dhahabu ono sing walamma dhahabu ada yang pakai fa, ada yang pakai ya kan surat yasin ya nah, ingka nasi rasul kata wafidah yang nasi faidah hukum itu nasi sing faidah hukum jambil akhir mulana ke yasin susah gara-gara itu ya faidah hukum jambul akhir aku turun balik nang kom itu Tadi wa bar balik mana? Jadi sing kok gurih piye? Bar itu. Singkat cerita, bareng setor Milvan itu gurunya kalah. Calon itu cocokan. Ya, kok nak misal guru itu dirijimu ini. Nah, nah kudu pokoknya ono ono ini, berdua lafat itu lafat ibu bocah-bocah. Temenan calon itu kan kiai nak muhafadah kan gak nyemak Dewi Kancane kon nyemak, kiai ini yang kono. sebelum iki kong kali kong KKN. Lumayan. Barang bar sing cita ya ditolong kancane. Guru yang sesekal. usulannya, Padahal reputasinya goblok pertama. Kamu lebih saya jadi kiai. Sampai saya kira kiai nengol. Saya ikut akhir modal ke foto. Jadi sing cana kali. Ngono gue kesen ada guru khusus. orang nak dunia wono mainan. Saya ini nggak, saya ini dia guru harus gak ono. Seksinya kancan nih satu. Lah tapi ini kok masalah calon itu. Kalau satu menyaksikan, satu akan menyaksikan karena dua orang masalah. ini, Angel lo ngapal lo. Engkau nanti roh diskusi ini bocah hafid lo. terputus, Aku stok sering muda, salam ada buat gampang. Dulu ekspresi ini kiai, mungkin kita yang ngenes. mazhab buka kita kecewa, ya berarti ganti falam madhabu gampang. <laughs> Jadi ya, jadi ijazah. Pokoknya nak setor, dulu ekspresi ini bu. Mulai kita kecewa, lafat itu ganti. Terus dia langsung salah. Padahal pilihannya kan mau loro, mau falah mah, be. Falah mah. Terus falam madhabu. Walam langsung diganti. Masalah ini wau, be. <laughs> Jadi akhirnya itu bulat kabeh ngadepi guru. Nah, semoga kepintaran ini juga berdasar guru-gurunya. Mana mau nak kiai sih Oh, kau yang mulai pengajian bintang apa? Bukan Pak, jangan cerita sejarah guru kita. Karena kita pasti ngikuti. Oh. Gak berhubung ini kancan, kan gak segan-segan ngomong elek kiai dong konco wae. Kiai cara masyarakat, cara kancan kan tetap. Kita ijazah yo. Iya, Fa'malu hawa hada tarhibun Aku oh, butuh nyembah siro kabih awang awang Bikot rihajat itu Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah